pada pertemuan pagi tadi kita telah mengkaji bersama makhraj dari aqsal lisan yang pertama yaitu makhraj dari huruf of Baik, kita lanjutkan kepada makhraj kedua dari aqsal lisan قالت حفظها الله الحرف الثاني الكاف huruf yang kedua dari apa ini? Dari huruf yang keluar pada makhraj aqsa al-lisan. Wa huwa al-kaf, yaitu al-kaf. ويخرج من أقصى اللسان lisani الحنك اللحم والعظم معا بين قوسين baina بين قوسين في di dalam kurung itu kurung ada ke dua ku dua kurung paham ya nah بين قوسين di dalam dua kurung al mintaqati Al-Qasiyah Tahta makhrajil qaf qalilan Nah Huruf yang kedua yang juga keluar dari aqsal lisan adalah al-kaf. Di mana al-kaf dia keluar dari aqsal lisan bersama dengan al-hanakul lahmi dan al-hanak al-azmi secara bersamaan. Al-mintaqatu qasiyah. Al-hanak al-azmi yaitu diingatkan kembali daerah yang qasi. Apa makna qasi? Yang keras dari bagian langit-langit atas. Itu yang disebut dengan al-hanakul azmi atau as as-sun. Dan tempatnya tahta makhrajil qaf qalilan. Tempatnya titiknya di bawah dari makhraj al-qaf sedikit. Ya. Nah. Kalau qaf tepat pada al-hanak al-lahmi, kalau kaf atfa tersebut ditempelkan antara pertemuan titik pada pertemuan atfa uh, eh, pada pertemuan al-hanak al-lahmi dan al-hanak al-azmi titik pertemuan di antara kedua bagian al-hanak ini disitulah atfa kita kita tempelkan sehingga bila tempatnya di sana ya, berarti Makhraj dari huruf kaf itu di bawah dari makhraj apa? Qaf. Nah, artinya makhraj dari huruf kaf itu lebih dekat ke arah mulut. Paham? Nah, lebih dekat ke arah mulut. Baik, wa yuwaddihu syaqq tali min tiqat at-tasadum fi harfil kaf. Dan gambar berikut akan menerangkan, akan menjelaskan kepada kita daerah mintifah apa sadum daerah tempelan daerah yang menempelnya aqsa dengan al-halak baik itu al-azmi ataupun lahmi pada huruf kaf nah mari perhatikan gambarnya cukup besar ya kurang besar cukup Hah? cukup ya tambah dikit. Nah. Baik. Perhatikan posisi lisan dulu. Ya. Lihat. Ini adalah aqsa. Aqsa lisan yang telah naik ke atas yang ditempelkan pada titik pas pertemuan antara al-hanak al-lahmi dan Al-halak as-sulb. Al-halak al-azmi. Disinilah. Tempat pertemuannya, tempat ketukannya, tempat tempelannya, Aksolisan tersebut. Dan lihat posisi lisan itu turun. Tidak ada membentuk Betukan Tidak seperti huruf qaf. Oleh karena itu suara dari huruf suaranya tipis tidak tebal. Tidak ada istilah istilahnya orang Arab mengatakan eh, ko ko itu tidak ada. Ka ya. Nah, baik. Ya. Nah. Lihat misalnya tuh turun. Nah. Perhatikan perbedaan antara lisan, bentuk lisan dengan huruf to. Tuh. Ada apa? Lekukannya kayak kata Lisan. Oleh karena itu menyebabkan suara kaf ikut te, tebal. Adapun kaf, maka lisan turun. Yastafil. Inilah yang menyebab, menyebabkan suara kaf tersebut apa? Tidak te, tebal. Fahami? Sehingga tidak ada sejarahnya suara kaf itu kol itu tidak ada ketika. Ya, paham ya? Nah. Baik. Demikian makrot dari huruf kaf. Huruf kaf memiliki satu keistimewaan dengan bersama dan huruf ta yang tidak dimiliki huruf yang lain. Apa itu? Huruf kaf tadi setelah kita mengetahui dan mendapatkan gambaran di mana pada mulut kita makhraj keluarnya huruf kaf tersebut maka huruf kaf ini ikhwanifillah rahimakumullah dia memiliki kekhasan pada kaifiah tata cara cara meng, mengucapkannya, mengeluarkannya. Dan ini sifat ini juga ada pada huruf ta. Yaitu pada pengucapan huruf kaf ada dua tahapan. Perhatikan. Ada pengucapan huruf kaf, ada dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika lisan telah mengetuk langit-langit atas tepatnya pada titik pertemuan al hanakul lahmi dan al-hanak al-azmi. Nah, ya, diketuk. Ini misalkan al-hanak ini aqsa, Nah, ini bagian kerongkongan, ya. Kalau ini aksol ya, misalkan. Nah, begini, ya. Maka tidak ada satu suara pun yang akan keluar dari mulut. Ya. Tidak ada satu suara pun. Kenapa? Karena makrojnya telah tertutup rapat. Ya. Berarti tertutup rapat. Lihat ini gambarnya. Suara itu keluar dari pita suara yang ada di sini. Ya. Ketika kita katakan ak, suara hendak keluar namun pintunya tertutup. Terbendung. Jalan keluarnya suara tersebut tidak bisa langsung kemudian mengalir ke melalui mulut. Kenapa? Karena lisan telah membendung. Ketika mengucapkan kaf, maka lisan telah mengetuk makrojnya dan membendung jalannya suara. Ini tahapan yang pertama. Sehingga dalam pengucapan huruf kaf, ya, maka suara tidak mengalir. Ak. Ak. Ya, suara terbendung. Ketika ini tahapan pertama. Ya. Tahapan yang kedua, setelah kita setelah lisan mengetuk dan membendung jalannya suara tertutup makrotnya begitu rapatnya, maka ketika kita lepaskan kita ketika kita jauhkan lisan tersebut maka akan keluar darinya nafas akan mengalir padanya nafas setelah ini dijauhkan akan mengalir pada nafas. Ak. berarti Perhatikan ya. Nah, dari gabungan dua tahapan inilah akan mengeluarkan huruf kaf yang sahih. Huruf kaf yang fasih. Difahami? Harus dengan dua tahapan ini. Bila salah satu saja tidak ada pada huruf kaf, maka itu bukan kaf Arabi al-fasih. Difahami? Sehingga harus ada hembusan nafas dan tertahannya suara. Suara tidak mengalir sedikit pun pada kaf karena makhraj. Karena jalannya suara pada makhraj telah terbendung dengan aspalisan yang telah mengetuk dan menutup ya, jalan suara menempel pada al-hanak al-a'la. Ya, sehingga prakteknya ak ak oleh karena itu salah kalau ada orang baca huruf kaf mengucapkan huruf kaf tidak mengalirkan nafas. Dibaca kakiku ak. Ini clear, Eh? Tapi harus ada hembusan aliran nafas ak ka ki ku ak ini satu yang kedua juga termasuk kesalahan ketika mengucapkan kaf dengan terlalu semangat mengeluarkan nafas sehingga terlalu berlebihan ka ki ku ak ak tidak tidak tafrid tidak ifrat di tengah-tengah ka ki ku ak akbar nah difahami baik ya dan ingat karena posisi lisan pada kaf itu turun tidak membentuk lekukan sehingga suara kaf itu tipis, merotok. Oleh karena itu termasuk kesalahan pula dalam pengucapan huruf kaf bila suara kaf ditebalkan ka, ka, ko. Nah, ini salah. Eh, tapi ka dibuka mulutnya, ka. Jangan dimajukan mulutnya. Kalau dimajukan mulutnya sambil membuka mulut tersebut akan membentuk huruf o. Ko. Ko. Tidak ada dalam bahasa Arab itu huruf ko itu tidak ada. Ya. Dalam huruf-huruf yang huruf ko itu tidak ada. Nah. Ya. Baik. Sehingga ini beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam mengucapkan huruf K. Nanti kita akan ulangi pada pembahasan sifat huruf. Al-Muhim, Ikhwani rahimakumullah, sampai di sini insya Allah setiap kita telah mengetahui di mana posisi lisan ditempelkan untuk mengeluarkan huruf kaf. Ya. Dari mana? Kita ulang dari aksa lisan yang ditempelkan pada langit-langit atas tepatnya di mana? Pada pertemuan antara al-hanakul lahmi dan al-hanak al-azmi ka ki ku ak suara yang mu'tadil pertengahan tidak kemudian ka ki ku ak tidak kemudian ka ki ku ak ya. tapi pertengahan baik ya sama-sama kita latihan ya mengucapkan huruf setiap masing-masing konsentrasi menempatkan uh, eh, asfalisannya pada pertemuan al-halakul lahmi dan al-halak al-azmi sebagaimana uh, didekatkan dengan gambar ya, masing-masingnya konsentrasi baru kemudian kita latihan sama-sama baik ka ki ku ak ak hati-hati Jangan sampai suara kaf yang keluar nafasnya mirip ke suara kho. Ak, ak, tidak ak, nah, beda. Ak, eh, ak, ak dengan ak itu beda. Hati-hati ya, tipis saja perbedaannya. Nah, tapi kalau kita benar-benar mempelajari di mana makhraj dari huruf kaf tersebut kita akan bisa membedakan dengan jelas. Ya, beda ka ak Ak dengan ak. Nah, ak itu beda. Ya. Baik kita ulang. Ka, ki, ku, ak, ak. Ya, embusan nafas, aliran nafas pada kaf pada kaf yang berharokat itu terada, walaupun hembusan tersebut aliran nafas itu sangat terasa ketika kaf itu kapan? su sukun ya ak kalau kita dekatkan lisan kita di depan mulut kita kemudian kita ucapkan kaf maka kita akan rasakan dorongan nafas yang cukup kuat ka ki ku ak nah, ak masing-masing coba ya ka ki ku ak nah itu akan terasa dorongan nafas tersebut ya طيب kita ulang ka ki ku ak yaktubun ذكرك ذكرك نعم فعدلك فعدلك فعدلك ايوه نكتب Paham ya? Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kita pelan-pelan saja. Ya. Ada yang mau diperjelas, ada yang kurang paham, jangan malu-malu ditanya. Paham semuanya? Lanjut? Baik. Wa yusamma hadzanil harfan. Al-qaf wal kaf harfaini lahawaini lahawiyaini afwan harfaini lahawiyaini likhurujihima min qurbil laha wa lahmul musyrifa 'ala al dan dinamakan dua makhraj ini atau dua huruf ini yaitu qaf dan kaf kedua huruf ini dinamakan dengan huruf lahawiyah mengapa karena keluarnya disebabkan karena keluarnya kedua huruf tersebut dekat dengan Allah. Apa itu laha? Jelaskan definisi pada kelanjutannya wahia lahmul musyrifah itu daging yang menggantung yang tinggi gantung pada kerongkongan pada tenggorokan ya ini satu faedah dalam baca kitab ya. Kalau kita terbentur pada satu kata yang itu istilah. Nah, daripada kita capek-capek nyarinya di kamus, lihat kata setelahnya. Kalau ada ciri-ciri mengatakan wahia, wahia berarti itu penjelasan terhadap istilah yang sebelumnya. Itulah maknanya. Paham? Oleh karena itu kata para ulama kita dan yang, dan yang kita dapatkan dari para satidha kita untuk mengetahui makna dari satu kata melihat siang dan sibaknya. Siang dan sibaknya melihat kata sebelumnya dan kata yang setelahnya itu akan saling saling memberikan uh, keterkaitan yang akan menjelaskan apa sih makna sebenarnya kata tersebut. Paham ya? Nah, termasuk seperti ini. Nah, ini cara kita untuk mengetahui sebuah mana sebuah kata dalam kitab. Pahami? Ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, sehingga huruf kaf dan ta julukannya dia apa? Huruf Allahawi lahawi wiyah. Yang kedua, berarti di sini kita selesai menjelaskan makhraj yang keluar dari aqsa al-lisan. Ya. Ada berapa hurufnya? Huruf apa saja? Qaf dan kaf. Baik, kita lanjutkan kepada bagian lisan yang berikutnya yaitu wasatul lisan. Nah, dengan fathah kan sinnya. Wasat. Wasatul lisan. Apa itu wasatul lisan? Bagian pertahan, pertengahan lisan. Wa yakhruju minhu ma'a ma yuhadhihi itu yakhruju di tulis titiknya itu yakhruhu bukan yakhruhu yakhruju tambahkan titiknya wa yakhruju minhu ma'a ma yuhadhihi min al-hanakil a'la satu ahrufin hiyal jimu wasyinu wal yahu. Makroj yang kedua, yang kedua dari lisan adalah wasatul lisan. Yang keluar darinya bersamaan dengan bagian yang di, di hadapannya dari al-hanakul a'la dari langit-langit atas keluar darinya tiga huruf yaitu jim, shin dan alia. Nah, berarti wasat tulisan ada berapa huruf yang keluar darinya? Tiga huruf. Al-jimu, wasyinu, wal ya'u. Wa tusamma hadhihi ahruf شجرية لخروجها من شجر الفم wa huwa munfatahu ma bainal lahyain. Nah, dan dinamakan huruf ini julukannya, gelarnya ada tiga huruf ini adalah huruf syadriyah. Kenapa huruf ini disebut dengan huruf syadriyah? Karena keluar ketiga huruf ini dari syajrul fam, ini silakan dengan syadul fam. Apa itu syadul fam? Munfatah. Bagian pertengahan. Tempat terbuka. Bagian pertengahan antara al-lahyaini. Antara dua lahyani, dua rahang. Ini dengannya dua rahang. Apa ini maksud dengan dua rahang? Pertengahan dua rahang. Lihat. Anggaplah ini rahang atas Ini rahang bawah. Ini lisan. Maka huruf jim shin dan alia itu keluar dari pertengahan apa? Wasatul lisan. Nah. Jim, shin dan ya. Nah, ya. Ketika tempatnya di pertengahan, ya, yang memperantari yang memperantarai antara rahang atas dan rahang bawah sebabkan karena dia memperantarai antara dua orang keluarnya itu memperant titik pertengahan antara rahang atas dan rahang bawah ini, maka disebutlah dia dengan huruf apa? Syaj syajriyah. Paham? Itu sebabnya, ya. Karena keluarnya dia di antara dua apa? Dua rah, rahang di pertengahan lisan. itu sebabnya mengapa dia disebut dengan syajriyah. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. ويوضح الشكل التالي مخرج الجيم حيث ينقفل المخرج انقفالا تاما ويكون رأس اللسان إلى الأمام ولا علاقة له بمخرج الجيم dan gambar berikut ini akan menjelaskan, akan mendekatkan kepada kita tempat keluar makhraj dari huruf jim. Perhatikan ketika wasaful lisan telah mengetuk ghar hanakil a'la telah mengetuk langit-langit atas maka yang qafilul makhraj maka tempat keluar itu akan tersendat, tertutup, terbendung dengan tutupan yang kamal terkunci dengan begitu sempurna, begitu rapatnya. Ya. Nah, perhatikan gambarnya. Lihat. Ini wasatul lisan. Lihat gambar di atas depan. Ya. Ini wasatul lisan, ini al-hanaful a'la. Ya. Disinilah awal dari kedua bagian ini ya, dan lisan telah menempel dengan begitu kuatnya keluar dari ya, keluar darinya apa huruf jim. Nah, ketika lisan telah mengetuk menempel pada langit-langit atas, maka suara yang keluar dari al wacarai suara yang keluar dari pita suara itu akan ter hambat jalannya karena telah tertutup. Ad. Ad. Tertutup. Ya. Nah. nah. Begitu. Itu sifat dari huruf jin. Karena tertutup rapat ini akhirnya suara tidak bisa ke keluar. Oleh karena itu huruf jin tidak boleh mengalir suaranya. Ya, Nah, sebagian orang mengucap huruf jim itu seperti huruf jim, jim, ja, ji, ju, yahruj. Itu orang Aljazair. Mereka mengalirkan suara jim. Sebenarnya suara jim tidak bisa mengalir. Jim yang fasih tidak mengalir sedikit pun suara padanya. Karena makrot telah mengutuk dan mengunci tempat keluarnya, jalur keluarnya suara, Ya. Aina fulan kharaj? Kharaj. Tidak. Ini bukan jin yang fasih. Ada lagi kita dengarkan ya, sebagian ikhwah kita mengganti jin dengan dal. Nah, Ar-Radib Ar-Radib Mirip-mirip Ada jim ar Fahami? Nah. Sehingga sampai di sini kita bisa mengambil faidah di mana makhraj dari huruf jim tersebut. Pertemuan antara wasatul lisan dengan alhanakul a'la yang menempel dan mengunci dengan begitu sempurna sehingga tidak sedikit pun suara keluar. Pertahan suara di belakang makhraj huruf jim yang tertutup tersebut. Ya, Sebagian mereka ada yang mengucapkan Jim diganti dengan ya. Nah, kamu belajar apa? Belajar ilmu tajwid tajwid. Itu ada. Bahkan di kalangan kita ada. Sebelah lagi mengganti dengan huruf G, Ghain, Tawid Tawid Nah ini semua kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf jin karena tidak memahami makhraj yang sesungguhnya dari huruf jin tersebut. Nah, Nah ketika makhraj tertutup dan suara hendak keluar, maka suara pun tertahan di sini. Nah bagaimana orang-orang Arab mereka melepaskan tekanan suara dari belakang makhraj hendak keluar? Mereka mengkolkolahkannya. Oleh karena itu suara jim itu mesti dia berkolkolah kalau dia sukun. Ad, ini ad, Makhraj menutup jalan suara. Suara. Bagaimana orang-orang Arab yang fasih mereka melepaskan tekanan suara dari dorongan suara yang tidak keluar tersebut, mereka kolkolahkan jin itu. Aja, aja, aja, aja, je, je, aja. Nah, begitu. Difahami? Nah, Apakah nafas keluar darinya? Tidak. Nafas sedikit pun tidak keluar dari huruf jim. Baik. Nah, apa maksud disebutkan sih wayakunu ra'sul kembali kepada kita? Wayakunu ra'sul lisan ilal amam dan ra'sul lisan. Nah, lihat ada istilah ra'sul lisan. Tadi pada awal pertemuan telah kita jelaskan ya. Mana itu ra'sul lisan ya? Nah, ujung lisan. Nah, lihat di sini katanya wa yakun ra'sul lisan ilal anam dan tempat ra'sul lisan itu normal ke depan. Wala ilaqata lahu bi jim. Dan tidak ada kaitannya ra'sul lisan tersebut pada huruf jim. Oleh karena itu jangan mengucapkan huruf jim digantikan dengan dal. 6. Nah, ar-rajim, ar-rajim, din, din, Kenapa ada suara seperti ini? Dan kadang dia ingin mengeluarkan suara jin karena ketika dia mengetuk wasatul tulisan tersebut, dia juga menggunakan apa? Tulisan mengetuk busi-busi atas alisa. Keluarlah suara jin yang masbuh, yang makhluk bercampur dengan suara dal sehingga terkerap, terkesan suara itu suara dal bukan suara jin. Padahal dia ingin mengucapkan suara jin. Arwadi, di itu karena menggunakan ujung lisan. Dalam keadaan jim yang fasih, ujung lisan itu tetap normal berada di di bawah. Tidak menyentuh apapun, tidak ada kaitannya dengan huruf jim tersebut. Yang ada adalah apa? Wasat lisannya saja. Wasnya turun seperti ini, seperti ini digambar. Ji, ja, ji, ju, aj. Hati-hati aj. Nah, ini bukan suara jim. Karena suara jim tidak mengalir. Kenapa mengalir suara jim? Saya punya jawab. Kenapa tidak mengalir suara jin? Ah di belakang. Endak. Hah? Ini ngantuk-ngantuk ini suruh tanya ini. Hah? Kenapa tidak mengalir suara pada jiwa? kita katakan Azz. Hah? Mudah sekali jawabannya. Lihat gambarnya. Hendaknya Yusuf. Hah? Hah? Ahsanta. Karena makhluknya tetap tutup. Iya. Coba lihat. Lisan mengetuk. Al-Hanakul A'la. Sedikit pun suara tidak keluar darinya. Sehingga tidak ada suara yang mengalir itu. Tidak ada istilahnya. Sehingga salah kalau dibaca Al-Jin. Ya kruj. Ini orang kalau antum ke Yaman atau kemana gitu. Pas umroh. Coba sengaja-sengaja dekat-dekat sama orang Aljazair orang sana itu ya orang Maghrib ada ngomong sedikit, sedikit gitu kan pancing-pancing suara suara jinnya itu mesti gitu ya khuruj katanya ayo sahibu ya khuruj nah, nah gitu ya ini pengucapan jin yang keliru baik ya kita latihan sama-sama mengucapkan jim. sehingga dari sini Sebelum karatin sudah paham ya? Di mana tempat keluarnya huruf jim ya? Paham kan? Baik. Baik kita latihan sama-sama. Ya. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Aja. Aj. Aj. Aj. Ju'ila. Ju'ila. Al-Hajj. Al-Hajj. الحج hajj Nah. Ya. Ja'ala. Nah. Ini untuk huruf jim. Sampai di sini berarti kita telah selesai huruf pertama penjelasan dari huruf pertama yang keluar dari Wasatul lisan itu huruf apa? Jin. Baik, kita lanjutkan. Huruf yang kedua yang juga keluar dari wasatul lisan. huruf shin. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? dulu. Jelas ya? Pertama makrotnya ini. Paham semua kan? Nah, kita lanjut. قالت أما في الشين فإن المخرج لا ينقفل والشكل التالي يوضح ذلك Adapun pada huruf shin maka al-makhraj ya, Maka al-makhraj la yang kafir. Tidak terkunci. Tidak terbendung dan tidak tertutup. tali Dan gambar berikut menjelaskan hal itu. Nah, perhatikan. Makroji dan gambarnya keluar dari wasatul lisan ini yang didekatkan tidak menempel. Perhatikan. Yang didekatkan dengan langit-langit atas. al hanakul A'la. Berbeda dengan huruf jim. Lihat. Sama-sama keluarnya dari mana? Wafat tulisan. Tapi kalau jim dia mengetuk dan menempel setelah mengunci jalan keluarnya suara. Menempel kuat dengan apa? al hanakul A'la. Perhatikan shin sekarang. Hah. Ada rongga sekarang anak tanya ini. Kalau suara shin itu kalau makhluk shin itu keluar dengan mendekatkan wasatul lisan dengan alhanakul a'la, kira-kira suara shin itu mengalir atau tidak? Mengalir. Kenapa mengalir? Sir Ahmad. Kenapa mengalir? Karena apa? Nah, karena tidak ada yang tidak terkunci. Oleh karena itu ada kesempatan untuk suara mengat, mengalir melalui mulut. Nah, ya. Baik. Ash. Dan suara shin itu karena tidak ada satu apapun yang membendungnya, maka suara shin itu condong untuk dipanjangkan. Condong untuk mengalir dengan kuat. Dengan deras. Ash. Ash. Paham ya? Yang terpenting dari sini adalah pembahasan kita makhrajul huruf. Antum paham dulu di mana keluarnya shin dari wasaful lisan yang dekatkan dengan al a'la. Ash. Ash. طيب Baik, nah perhatikan Ketika makhluk syin ya, mengetuk apa, berdekatan didekatkan dengan al-hanakul a'la, maka tempat mengalirnya suara itu akan menyempit. Lihat. Karena ruang, e, ruang yang diberikan oleh lisan itu sedikit. Dia mendekat, mendekat ya, ya dengan al-hanakul a'la. Sehingga suara yang tadi besar dari sini volumenya itu akan menyempit. Dan suara tersebut sebab karena sempit ya dan posisi gigi dia seperti ini ketika mengucapkannya ash hampir mendekat bersentuhan kedua gigi tersebut walaupun tidak ya maka suara itu akan terbagi menjadi tiga ada yang keluar dari sini dan ke depan ada yang keluar dari sini dan suara sempit ada sebagian suara yang membentur terbentur dengan lembaran gigi atas dan gigi bawah kemudian kembali ke belakang lagi dan tersebar dalam mulut. Oleh karena itu suara shin itu dia nafas tersebar di mulut. Ash. aku coba. Ash. Rasakan aliran suara dan aliran nafas ya. Aliran suara ya serta nafas itu membentur apa lembaran gigi atas dan gigi bawah. Sebagiannya keluar dari antara mulut dan antara dua eh, gigi atas dan bawah tersebut. Membentur kembali lagi. Tersebarlah hawa udara pada mulut kita. Oleh karena itu suara skin dia khas. Ash, coba antum rasakan kembalinya suara itu. Ash, ash, iya kan? Nah, baik. Ya. Sehingga demikian makhraj dari huruf shin. Dan hati-hati dalam pengucapan huruf shin penggunaan dua bibir. Perhatikan kursi tidak ada kaitannya dengan bibir yang dimonyongkan. Sebagian mereka mengucapkan shin itu memajukan mulutnya. Ash, sha, shi, shu, ash, sha. Keliru. Ya. Nah. Jadi monyong mulut tidak dimajukan. Ya sya, shi, shu, ash. Baik. Ya kita latihan sama-sama. Nah, sya. Dan hati-hati juga jangan sampai suara seperti sia, sia gitu. Sia, sebagian mereka baca sia. Nah, tapi sya keluar dari wasatul lisan. Sya, shi, Shu Ash Shin Suaranya Memiliki kecenderungan untuk dipanjangkan Ash Ash Dan nafas mengalir Ash Walaupun lemah Baik ya. Kita ulangi Sha Shi Shu ash, Ash شيء ya demikian makhraj dari huruf shin nah kita lanjutkan kepada huruf ketiga yang keluar dari wasatul lisan Qalat wa ammal ya'u fayudah fayuwaddihu asyakl tali fayuwaddihu syakl tali makhrajaha Adapun adapun al-ya maka gambar berikut akan menjelaskan di mana keluarnya huruf ya tersebut. Wa yadhharu fihi 'adamu inqifalil makhraji wa inqifadhi aqsal lisani wartifa'u wasatihi. Maka akan nampak dengan jelas dari makhraj jin tersebut tidak adanya makhraj yang terkunci afwan dari makhraj ya ya makhraj yang terkunci dan asfal turun ya, tidak naik aksalnya wartifa'u wasatihi dan menaiknya bagian wasat dari al Nah, Baik. Perhatikan di sini Ini wasat tulisan kita. Yang didekatkan juga dengan tidak menempel tapi didekatkan dengan hanak al-a'la. Namun perhatikan posisi dari aksal lisan itu turun. Tidak naik seperti huruf apa? Huruf qaf, pun kaf, hasan. Tapi turun Malah yang naik apa? Wasati, wasat tulisannya yang naik. Baik. Ya. Nah, dan perhatikan huruf ya, huruf ya ini huruf ya yang terbahas sekarang adalah huruf ya yang bukan huruf ya mat. Huruf ya itu ada dua ya. Ada huruf ya yang bukan mat adalah huruf ya yang mat. Huruf ya yang bukan mat seperti ya, yi, yu, ai. Sekarang ini. Ini ya mat ini kita bahas. Adapun huruf ya mat itu seperti nasta'in muslimin. Itu ada huruf ya yang dipanjangkan, yaitu ya apa ya? Mat Nah, sekarang ini adalah ya ya ghairul mad. Kalau perbedaannya perhatikan. Perbedaannya rupiah yang mad yang bukan mad, apa? rupiah yang bukan mad itu keluar dari wasat lisan. Ain. ya yi yu ain. kalau huruf mat ya yang mat keluar dari al jauh Ingat dulu pembahasan jauh Apa itu jauh? Gabungan antara farol, ruang kosong dari tenggorokan dan mu, mulut. Nasta'ini. Nah, ini ya apa ini? Ya amat. Kalau ya, yi, yu, Ay Ini ya apa? Ghair yang bukan mat. Nah. Apa sebabnya Baik. Atau uh, apa perbedaan ya dari kedua mat ini eh, dari kedua ya ini nah seribu. ya dengan perbedaannya akan jelas. Nah ini dia. Nah, lihat perbedaannya adalah kalau ya, ya. huruf, ya ini ya madia ya. Kalau huruf ya madia keluarnya dari lihat ini yang kayak tanda wifi ini. Ya. ya. Ini mengalir dari al-jauh. I ya. I nasta'in. Walaupun posisi lisan sama, berarti kan? Posisi lisan sama. Lihat gambar antum sekarang ini kitab dengan ya yang ghair ya. Sama ya posisinya. Nah, tapi pada ya yang mat itu menggunakan al-jauh. Dari al-jauh keluarnya dia dari sini lihat. Dari kita suara ini keluar nasta'in nasta'in beda kalau apa? Kalau mat, kalau ya yang eh, mat Nah, perhatikan. Keluarnya dari wasat lisan, walaupun bentuk lisannya sama tadi di antara dua mat tadi, di antara dua ayat tadi. Tapi kalau untuk yang lain mat, penekanannya itu lebih di mana? Suaranya ditekan pada wasatul lisannya. Perhatikan. Ya, yi, yu, ain. Lisannya itu, wasat lisannya itu yang sangat memberi peran besar di situ. Tekanannya itu di situ. Ya, yi, yu, ai. Beda dengan ya yang mat dari wa al jauf i muslimin. Paham? Paham ini? Ini sedikit agak butuh konsentrasi. Perbedaan antara ya mat dan ya yang bukan mat. Anak ulangi. Kalau ya mat itu ya yang keluar dari mana al-jauh. Gabungan antara ruang kosong yang ada pada tenggorokan dan mulut. I dipanjangkan sepanjang-panjangnya sampai habis suaranya. Kalau ya yang bukan mat itu keluar dari wasatul lisan dan tekanannya di situ. Ya, yi, yu, ai. Ini perbedaannya. Paham? Bentuk lisannya sama apa enggak? Sama, oleh karena itu, karena bentuk lisannya sama, sebagian para ulama mengatakan iya, iya, bukan madia dan dan yang madia itu sama sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan eh, sedikit ada perbedaan ya dengan apa yang kita jelaskan tadi. Paham ya? Baik. Ya, kembali coba lihat bentuk lisan ketika mengucapkan ya yang ghair madiyah yang naik apa bagian tengahnya wasop pelisannya bagian aksalnya itu turun depannya juga turun oleh karena itu suaranya itu tipis tidak ada matan yo yo nah, itu salah itu suaranya karena bentuk lisan turun jadi nggak nggak ada me, membuat suara itu besar itu tidak ada tebal tidak ada ya baik demikian Diperhatikan? Ya. Uh, sehingga inilah makro dari huruf apa? Alia. Paham? Mudah kan? Ya, berarti tadi itu mudah sebenarnya. Ya, kalau kita betul-betul konsentrasi, perhatikan mudah. Baik, kita sama-sama latihan. Ya. Nah, ya, ya. konsentrasi pada wasat tulisannya. Hah? Itu yang naik. Ya, yi yu ai ai nah ya ayyuha la yastahyi la yastahyi yu ya, ya. yi, yi. yu, yu. ai, ai, ya, gitu. Nah, sampai di sini selesai kita membahas huruf wasfatul lisan yang disebut dengan huruf apa? syaj syajriyah. Tadi sudah dijelaskan kenapa disebut dengan huruf syajriyah ya. Nah, tiga hurufnya ingat-ingat jin, shin dan al alia. Baik. Kembali kita lanjutkan. Oh, ya. Kembali kita lanjutkan pada makhraj huruf yang lainnya. Nah, maka ikhwan rahimakumullah dengan demikian kita telah menyelesaikan tiga huruf yang keluar dari mana? Dari wasatul lisan. Huruf jim, shin, dan ya. Ja, ji, ju, aj, sha, shi, shu, ash, ya, yi, yu, ay, ay. Ya. Kembali kita lanjutkan. Qalat hafatul lisan. Nah, lihat di kitabnya itu fa'nya bertasydid Yang benar itu dengan takhfif alfa juga hafah bukan hafah bukan hafah bukan begitu tapi hafah hafatul lisan wa fihi makhrajani li harfaini hafa dua tepi lisan ingat hafa itu mana perhatikan tepi kanan dari belakang ke depan dari belakang ke depan kedua sisinya ini namanya apa ha hafa ya dan telah kita bagi tadi hafa itu menjadi tiga penamaan. Ada aqsal hafa, ada wasatul hafa, ada adna hafa. Adna ada muntaha hafa. Nah. Baik. Hafatul lisan. Wa fiha makhrajani li harfain. Pada hafatul lisan terdapat dua makhraj untuk dua huruf. Al-harful awwalu ad-dad. Huruf yang pertama yang keluar dari hafatul lisan adalah ad-dad. Wa yakhruju min ihda hafatai al-lisan au huma ma'an. min as-safhati ad-dakhiliyah lil-adrasil 'ulya. Ya, rukbat ini sedikit butuh konsentrasi. Ya. Dan dia mudah, insya Huruf bad keluar dari salah satu sisi ataupun tepi lisan. Nah, atau pada kedua tepinya. Ya, bersama dengan yang ditempelkan dengan sofha lembaran bagian dalam dari gigi abras al-ulia. Nah, nah di sini kita sudah mulai akan menggunakan ya enam istilah-istilah dari pembagian gigi yang telah kita lalui pada awal pertemuan. Baik. Perhatikan, kita kembali kepada lisan. Kembali kepada pembagian lisan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa bagian tepi kedua lisan, baik kanan maupun kiri, disebut dengan hafah. Hafatai lisan. Paham ya? Dan hafah itu terbagi menjadi dua wilayah dengan tiga penamaan. Nah ulang dari paling pangkal tepi tersebut sampai ke Adna ini wilayah Aqsa Al-Habah. Inilah wilayah tempat keluarnya huruf Dad. Sampai sini aja yang ditempelkan itu. Pada lembaran gigi geraham yang belakang, abras. Ya. Tidak semuanya, yang ditekan bagian sini saja. Adapun dari adena ke muntaha ini menempel tapi tidak ada tekanan. Dia menyentuh saja. Tapi tidak tekan di situ. Perhatikan, nah ini itu melihat gambar kita ini, lisan samping itu gigi ya. Iya, gigi ya. Nah, maka bot keluar dari halfa ini ditem persis seperti gambar Coba lihat. Maka hafah tersebut Rumbat keluar dari hafah lisan Yang Menekan, menempel pada lembaran ini Lihat, lihat Lembaran gigi bagian dalam, lembaran bagian dalam gigi geraham Kanan kiri Nah Bagian ini dari sini ini ini ditekanin. Ini menekan lembaran dinding dalam gigi abras. Adapun dari adena ke muntaha, lihat gambarnya, dari adena ke muntaha ini sekedar menyentuh saja, tidak ada tekanan balai. Faham? Ya, gitu. Kita kembali syaklani talian makrajat bad, Dan dua gambar berikut akan menjelaskan tempat keluarnya dad. Fakir suratil ula, perhatikan, lihat kitabnya. Pada gambar yang pertama, mana dua gambar itu mana? Lihat di kitabnya. Dua gambar, pertama gambar mulut dari samping, gambar yang kedua gambar gigi yang ada kotak-kotaknya itu. Itu gambar yang kedua yang dimaksud. Fahami? Ya, dari kitab ya, bukan dari gambar. Baik. Maka fa fi suratil ula tumathilul mintaqat az-zarqa makana tasadum baina ihda hafatay lisan wa baina safat safatid dakhiliyah lil adras al-ulya. Pada gambar yang pertama akan mengisyaratkan, menjelaskan area wilayah yang ber perhatian lihat kitab mandim ini. Ya. Gambar pertama ini akan menjelaskan ya wilayah dari garis biru pada kitabnya maka atas sadum titik ataupun tempat ditempelkannya ber, di, dilengketkannya dibenturkannya salah satu dari sisi lisan atau diantara keduanya dengan apa? Dengan sofah lembaran bagian dalam dari abros yang di atas. Nah, ya, sehingga perhatikan ya, ini langit-langit, ini lisan. Seperti yang katakan tadi, bot itu keluar dari ujung tepi lisan sampai ke ke adenah hafah Sini. Inilah bagian lisan yang ditempelkan pada lem, ini gigi, gigi geraham. Nah, bagian dalamnya nih. Bagian atas. Ya. Gigi geraham, lembaran gigi geraham bagian atas. Nah, begini dia. Nah, ini yang ditekan. Tapi sampai sini aja tekanannya. Bagian depan ini tidak menekan ini. Cuma dia menyentuh saja. Fahami? Nah. Ya. Ditekan dua-dua dibagi gitu. Ya, nih ya. Lihat. Nah. Cuma masih ada sisanya kan kelihatan kan ya. Nah. Habis sini aja. Kalau sini nah, kalau sini nilam ini. Al nah. Kalau di belakangnya tempat apa? Abras untuk huruf bad. Nah. Am. Am. Ya. Nah. Itu perhatikan, coba perhatikan. Itu untuk sisi apa? Sisi tepi. Kedua lisan yang ditempelkan pada lembaran bagian dalam untuk gigi geram. Untuk langit-langitnya mana yang ditekan? Perhatikan. Untuk langit-langitnya mana yang ditekan? Itu akan dijelaskan pada gambar yang kedua. Fahmi. Baik, kita lanjutkan. Wa fi suwari tsaniyah tumathilul murabba'at az-zarqa al-mintiqata allati yaqa'u 'alayha ad-daghat wal pada gambar yang kedua, itu akan mengisyaratkan adanya kotak-kotak murabba'at, kotak-kotak yang berwarna biru. Lihat gambar yang kedua pada kitab kita. Ada kotak-kotak yang berwarna biru. Allati yaqa' 'alaiha yang padanya lah tempat ad-dhaghat, Tempat menekan dan bersandar itika lisan tersebut ya hafatul lisan tersebut disitulah tempatnya wa ammal murabba'at safra adapun kota-kota yang berwarna kuning itu akan patushiru ila min talamus wa laisal ittika akan mengisyaratkan kepada daerah sentuhan dan bukan daerah yang bersandar hafah tersebut pada daerah tersebut. Kalau bugita 'alaiha la asbat adad dalan mufakhamah. Kalaulah ya daerah pada kota-kota kuning tersebut di situ yang ditekan lisan tadi maka akan menjadilah suara bot, suara dal yang ditebalkan do du di ad do do do Suara ini kenapa terjadi? Karena kita menempelkan apa? Ujung lidah tersebut kepada bagian depan al-hanat. Tempat keluarnya dal. Ya, ini keliru. Nah, tapi bau tersebut ya kotak-kotak perhatikan ya kita kembali kepada gambar di sini di, di layar kita ini bagian samping mulut Lihat. Ya. Maka hafa dari sini ke belakang. Kalau hafa bagian lihat ini. Lidah bagian sampingnya sampingnya itu menyentuh lembaran-lembaran tiga geraham sampai adena di sini. Itu bagian sampingnya. Kalau bagian atasnya kedua sisi atas ini inilah yang menempel pada kotak-kotak warna biru Faham? Ini menempel pada kota-kota warna biru. Sehingga sehingga tekanan yang dibagi antara kedua lisan ini ya, dibagi rata pada ditempelkan pada kotak-kotak di atas tadi itu, yang ini. Nah, sinilah. Karena kalau bagian kotak-kotak kuning ini yang kita tekankan, maka akan keluar suara bot berupa suara dal yang ditebalkan. Do, do, ini khata. Faham? Tapi yang ditekan itu bagian sini, bagian atas sini. Bagian samping hafah mengenai apa lembaran gigi abras. Faham? Nah, sehingga untuk rukbat itu ada dua perkara penting yang harus diperhatikan. Bagian tempelan sisinya dan bagian tempelan atas dari lisan tersebut. Faham ya? Tempat tekanannya itu dibagi dua ya am bo, bu, boy perhatian suaranya boy dia membeli sifat alif bak nanti kita akan bahas kenapa suara kok dari kayak gitu nah ya bo, bu, boy am am am nah walau bo dallin. Ya. ya. Hati-hati jangan bukan depan bagian depannya itu yang ditekan. Akan keluar suara dal yang ditebalkan. Jadi do, du, di, do, do. Paham? Dan juga perkara yang sering kita dapati dalam pengucapan robot yang keliru menggunakan kedua pipi. Pipinya itu menggelembung bo bi bu om bo ini salah kenapa jawabannya apa kira-kira karena tidak ada kaitannya pipi dengan makhluk bot ya kalau ada itu akan disebutkan para ulama pipi harus mengelembung gitu tidak ada ya bo bu boi, am am konsentrasi pada sampingnya hafahnya tadi dan konsentrasi pada bagian atas nisan yang menempel pada tempat lihat itu gambarnya. Paham? Dengan izin Allah, dengan terus kita latihan akan mengeluarkan mudhad yang fasih. Bismillah. Paham ya? Baik. Ada sifat al-istitalah pada dhad itu akan kita bahas pada pembahasan sifat yang akan menyempurnakan suara dhad itu. Baik. Nah perhatikan pada posisi lisan dari hubbat itu mesti akan melengkung. Lihat gambar di layar. Dan dia sangat dekat sekali pada langit-langit atas. Hampir suara itu terhimpit. Ya, oleh karena itu suaranya ketika dia sangat nampak ya, ketika dia kasrah, jadi suaranya boy, itu karena suara terhimpit, sangat terhimpit dengan begitu dekat sekali dari hukum tersebut. Kita dilepaskan untuk mengucapkan kastra, kastra maksud boy, ya, boy nah, itu sebabnya. Nanti kita akan bahas pada sifat al-iqbab dari sifat bot. Al-muhim sekarang kita telah mengetahui di mana makhraj dari hukum Ya. Pada apa hafah Alisan, Nah, dan kita telah mengetahui di mana hafal lisan tersebut dari aqsa sampai ke adena, ya. Tadi kan bukan semuanya hafal ya, yang ditekan tapi dari aqsa ke adena, sampai sini ha. ha. Karena dari adena ke muntaha ini maksudnya apa? Lam la li lu al al eh, al ya sini dia. Paham ya? Kemudian kita juga telah mengetahui di mana seharusnya kita tekan, kita, besan, kita sandarkan lisan tersebut pada bagian al-hanak. Ya, nah. Ingat, jangan kemudian bagian adalah ke muntaha hafa yang ditekan akan mengeluarkan suara apa? Dal yang yang fakhamah, yang dal yang tebal. Ini salah. Baik. Ya, kita latihan sama-sama. Ya. Masing-masingnya sentrasi pada hafah alisan mulai dari aqsa sampai ke adana hafah. Ya, kemudian ditempelkan pada langit-langit atas tempat penyandaran dan tekanan dari uh, hafal tersebut baik dari sisi samping-sampingnya kepada kepada apa? lembaran gigi dalam, abras atau ke atas pada halatnya. Ya sama-sama. Pertama tempelkan dulu. Aum. maksudnya tempelkan. Aum. Sambil dirasakan, sambil disentrasikan perasaannya main. Aum. Aum. Ditekan baru dilepaskan. Ya, Baik, sama-sama perhatian. Bo. Bo. Nah, bu. Bui. Bui. Am. Am. Am. Nah. Nanti akan ada sifat al-istitalah. InsyaAllah kita akan sampaikan sehingga akan lebih menyempurnakan bagaimana sungguhnya keluarnya huruf bot tersebut. Al-Muhim, sekarang antum sudah tahu dari mana keluarnya dan di mana tempat kita menekan huruf bot tersebut. Difahami? Baik. Ada yang menanyakan di sini? Dan hati-hati jangan menggunakan apa? Kedua pi, pi, pi, oh, bo, bu, nah, itu tidak ada. Karena tidak ada kaitannya bot dengan pipi. Paham? Nah. Berikutnya harfu tsani al-lam. Wa tafruju min adna hafatay lisan ila muntaha taraf ma'a ma yuhadhihi min lisatil asnan al-ulya ضاحكين ونابين والربع والربعيتين والثانيتين نعم Huruf yang kedua adalah Baik. Huruf yang kedua yang keluar dari hafah al-lisan adalah apa? Al-lam. Maka lam takhruju min adna hafat al-lisan ila muntaha tarafi ma'ma yuhadhihi min lithat asnan al-'ulya. Maka lam keluar dari adana hafa. Nah, ini pentingnya kita mengetahui pembagian dari hafa. Ya. Nah. Dari adana hafa telisan kepada, sam, eh, kepada atau sampai kepada muntahannya. Muntaha dari hafa tersebut yang ditempelkan dengan lidah gusi-gusi gigi atas Nah, gusi-gusi di atas itu apa saja yang tempelkan Anda lihat dalam kurung ini? Bahikai. Mulai dari bahikai. Sudah tahu tadi kan apa itu gigi bahik? Kemudian gigi nabain juga ikut. Raba'ayatain wasaniyatain. Ini juga kena. Nah, nah lihat kita masih di uh, waktu lebih menjelaskan ya. Kita kembali sedikit, mungkin gambarnya akan lebih menjelaskan. Lihat, kita kembali ke dot sedikit. Ini hafa, ini adna, ini uh, ini ini aqsa, ini hafa. Ini dari, dari sisi samping lidah. Ya, ini yang ditempelkan pada lembaran-lembaran lihat gambarnya, mohon serius. Ini dari para gambaran, lembaran-lembaran gigi geraham, kanan dan kiri. Ya. Kemudian dari atas lisannya ini, ini, ini, ini. Ini kan bagian atas ya. Nah, ini ditempelkan pada bagian sini, langit-langitnya. Inilah, inilah tadi dimusyaratkan kotak-kotak biru tadi. Ya, seakan-akan ini berpindah ke sini, dipaskan. Bisa tadi gambarannya, pindahkan lidah ini, dipaskan masing-masing ke, ke warnanya ini. Hijau ke hijau kayak puzzle itu lah. Nah, ya lihat ya, ini mantiqat bagat wal itika. Disinilah kita menekan sisi dari hafa ataupun atas lidah ini. Sini. Daerah sini. Ini juga, kanan kiri. Mantiqat talamus inilah tempat tersentuhnya. Ini menyentuh saja dia, tidak kemudian tekan. Kalau tekan akan keluar suara dal yang mufakhamah. Ya, sehingga dibaca bo, bu, boi, am. Am. Paham ya? Kita kembali kepada lam. Lihat huruf lam ini makhluk dari lam. Lihat lidah nah. Ini ini lidah. Ini dari sini ke sini ini adena. Nah dari adena ke muntaha kanan kiri inilah bagian lidah yang akan menempel pada apa? Pada gusi pada gusi-gusi gigi depan gigi atas tadi ya begini nah, giginya tadi gigi mana saja yang, yang mengenai sisi dari lisan lihat dari al bahik ini dia al tadi yang gambar di layar satu kemudian apa lagi Nah, ini nah. dari ada bahik ya kemudian nah kemudian dari robaiyah, kemudian dari sanaya. Nah, dari sini lah, dari sini giginya. Gusi-gusinya bukan giginya, perhatian gusi-gusinya dari sini lah. Ah, nah, inilah tempat ya lisan tersebut menekan, menempelkan bagian dari sini, kalau bagian dari halaknya ini, ya tempat eh, kota-kota orang warna kuning ini. Al hmm, lihat anak-anak. Al hmm. ya ya dari sini ini aja menempel ya al sehingga gusi-gusi yang Mulainya kapan? Dari mana? Mulai dari gusi-gusi dari bawahik sampai ke atas ke sana ya. Paham? Baik, begitu. ويوضح شكلان تاليان مخرج اللام ففي السورة الأولى تظهر أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه Nah, juga gambar belakang juga ada ya. Wa fi surati tsaniyah tumathilu al-murabba'at zarqa al mintaqah allati yaqra' fiha al-lisan al-ghar al halaq al-a'la 'inda nutqi bil Nah, penjelasannya seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Nah, sehingga dari sisi lisan dari adenanya kemuntah lihat. Nah. Tempelkan pada pada langit-langit atas ya. Pada langit-langit atas pada uh, gusi ataupun ya, bagian bagian atas yang mulai dari tawahik tadi. Ya. Nah, habis itu. Al al al nah. Ya, pada gusi gigi atas. Al tapi bukan pada tempat gizi tempat tumbuhnya itu ya, tapi di belakang sedikit. Al al nah fahmi baik jadi kita latihan sama-sama ya la li lu al al la li والليل جعل Nah, ya. Baik. Dengan demikian kita telah menyelesaikan makhraj yang keluar dari haba habatai lisan. Keluar darinya rupa apa? Keluar darinya rupa apa? Bad dan lam. Ya. Taib. Nah ini lihat gambar kita. Ini adna haba, ini muntaha. Maka inilah daerah lisan yang darinya keluar ulang. Ini daerah gusi-gusi, ya, daerah gusi-gusi dari al hanakul a'la yang menempel padanya, haba kepada al-halak. Perhatikan ya. Nah, ini coba bayangkan ini dipindahkan ke sini, dipaskan sesuai dengan apa? Warnanya. Diucapkan la li lu al al nah. Fahami? Perhatikan juga gambar berikut ini. Dari dua gambar ini terdapat padanya perbedaan atau perbandingan antara bagaimana bentuk lisan kita ketika mengucapkan lisan yang dibaca tebal dan lisan yang dibaca tipis. Ya. Nah, gambar di sebelah kanan Lam itu ada dua ya. Ada lam yang mufakhama, ada lam yang muraqqaqah. Ini lam yang mufakhamah, ini lam yang murakkabah. Kalau lam yang mufakhamah, ketika kita ucapkan, maka perhatikan bentuk lisan itu akan buat lakukan tengahnya. Ini dia. Lihat layarnya. Ya, dan uh, kerongkongan ini namanya lisan mizmar. Ini akan menyempit. Maka akan keluar suara lam yang tebal. Allah Allah minallah Nanti saya rasakan minal uh, bagian lisan mizmar ini akan menyempit ke kerongkongan Allah minallah wallah ya nah lisan itu dalam mulut begini dia bentuknya ya bagian aksa naik sedikit bagian aksa naik sedikit sehingga akan membentuk apa? Lekukan. Nah, ini bentuk lisan yang dibaca te, eh, bentuk lam yang dibaca te, tebal. Adapun bentuk lisan dari lam yang muraqqaqah ya, maka lisannya itu tidak bagian aksa lisan perhatikan di gambarnya. Aksa lisan tidak naik ya. Oleh karena itu lisan akan tuh turun, tidak membentuk lekukan. Oleh karena itu suaranya tipis la Lai wallaili idza yaghsha. Nah, ju'ila mal. Nah, tipis suaranya. Ya. Karena tidak ada tafa'ur pada lisan, lekukan pada lisan. Dan coba lihat perhatikan juga pada lisan mizmar ini menjauh, tidak menyempit pada kerongkongan ini, menjauh beda dengan yang tadi tebal. Nah, lihat perbandingannya. Nah, pahami? Ya. Paham ya? Baik. Ya, yang tebal tentunya Allah minallah wallah Allah. Kalau yang tipis berarti al-lail alla li lu al Fahami? Ya? Nah, baik sama-sama kita praktekkan dan kita selesai. Ya, Baik, la al al minallah Allah Allah Allah kalau billah tipis atau tebal ada orang bilang billah itu tidak ada ya. Nah, billah. Nah, begitu. Kita akan nanti bahas kapan dia dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Baik. Uh, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Tolbalu. Jangan malu-malu. Malu-malu jalan-jalan. Nah, bukan satu jalan-jalan. Ya, Baik, bila tidak ada, uh, eh, insya Allah pada sesi kedua kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dapat difahami dan bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya namun maaf. Bilahuna subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Fadbalu wa fikum.